dan Allah anugerahkan dan limpahkan pada kalian nikmatnya baik itu nikmat zahir demikian pula nikmat batin nikmat yang Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak mungkin sanggup kalian menghitungnya. Betapa banyak nikmat Allah Taala, betapa luas rahmat Allah Taala bagi hambanya. Termasuk pagi ini kita bersyukur Allah Taala berikan kepada kita kenikmatan yang tiada terkira. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man asbahah." aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama lahu hizat minad dunya wa hadafiriha beliau bersabda yang artinya barang siapa yang pagi hari ia dapatkan keluarganya dalam keadaan aman tiada bencana menimpa Tiada musibah mengena keluarganya Dan ia dapatkan badannya sehat selamat Tiada keluhan yang dirasakan Tiada penyakit yang diderita Dan ia masih dapatkan makanan untuk hari itu Maka sungguh ini orang Bagikan ia dapatkan dunia dengan semua-semua yang ada Demikian berita dari Nabi SAW mengingatkan Pada kita semua Kita untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah apalagi ketika kita bangun kembali kita diberi kesempatan Allah taala untuk kita bertaubat dan beribadah kepada Allah dan Allah berikan kepada kita nikmat pendengaran kita masih bisa dengar penglihatan kita masih melihat kaki masih bisa melangkah tangan masih bisa bergerak hadirin gunakanlah untuk taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberkahi hidupnya dan dirahmati selalu umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan nikmat Allah yang lebih besar lagi. Beliau katakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu. Sungguh benar-benar bahagia orang yang Allah beri nikmat Islam. Allah beri ia rizki yang cukup dan Allah jadikan jiwanya qanaah. Kita syukuri Allah telah berikan Islam pada kita. Pertahankan dan pelihara. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita tetap di atas Islam seperti wasiat Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan hadirin, beliau beritakan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah cukupi rizki kita. Itulah yang Allah sebutkan pula dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi, pastilah Allah cukupi rizkinya. Termasuk diri kita hanya terkadang manusia karena ambisi angkara murka dan rakus hati jiwa yang rakus yang tidak bisa syukur kepada Allah dan tidak bisa qanaah menerima apa yang Allah berikan sehingga membawa pada dampak buruk kehidupannya dan kehidupan saudara-saudaranya hadirin kita telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sungguh Allah Subhanahu wa taala baik, maha baik dan Allah taala cinta kebaikan. Wa innallaha amarul Mukminin bima amara bihil mursalin dan sungguh Allah taala telah memerintahkan kepada segenap mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka para utusan Allah para rasul alaihi salatu wassalam di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya Ayuhar rusul qulu minat tayyibat wa'malu salihah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ini Allah berfirman menyeru kepada para rasul utusan Allah alaihi wassalatu wassalam wahai rasul kalian makanlah dari yang baik-baik apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian dan beramal solehlah kalian begitupun Allah berfirman yang Allah tujukan pada kita kaum mukminin يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله Allah sampaikan dalam ayat ini wahai orang-orang yang beriman kalian makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Baginda Rasulullah SAW menyebutkan, Zakara rajul yutilus safar as'asa akbar yamuddu yadai ila sama ya rabbi ya rabbi wa mat'amahu haram wa malbasu haram wa ghuddiya bil haram fa anna yustajabu Beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan panjang hingga kotor rambutnya, bajunya, badannya dengan debu-debu menempel pada tubuhnya, rambutnya dan dia menengadakan kedua tangannya ke langit memohon kepada Allah dengan menyebut nama ya Rabbi ya Rabbi namun sayang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia punya makanan campur dengan yang haram begitupun minumannya begitupun pakaiannya campur dengan yang haram bahkan dagingnya tumbuh campur dengan yang haram. Bagaimana mungkin doa akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, begitu mengerikan akibat makanan yang haram kalau masuk dalam tubuh kita mukminin menjadikan doa-doa kita tidak terkabul oleh Allah taala. Apalah artinya kita ibadah kalau kemudian doa kita tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Sedangkan inti ibadah itu adalah doa. Harapan kita untuk dapatkan keselamatan dari Allah Ta'ala. Di dunia, demikian pula di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka waspadalah dalam mencari rizki. Jangan sembarang kita mencarinya. Karena itu akan dimakan oleh kita istri kita, anak-anak kita. Bagaimana kalau yang haram tercampur? Lalu anak kita, cucu kita nantinya, doa-doa mereka tidak terkabul. Kita meninggal dunia. Mereka berdoa namun gak diterima. Apalah artinya? Sehingga beliau ingatkan oleh dalam hadis yang agung ini. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Sungguh Allah maha baik. Allah hanya menerima yang baik-baik. Dan Allah telah perintahkan kepada kita mukminin seperti yang Allah perintahkan kepada para utusan Allah. Allah katakan dalam firman yang sama agar kita cari makan yang halal, makan minum yang halal. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersentuh oleh api neraka karena daging kita campur dengan yang haram. Nas'alullah salamul afiyah. Di hadis yang lain, Beliau Nabi SAW bersabda, Inna ruhal kudus nafasa fi raw'i anna nafsan lan tamut hatta tustakmala ajalaha wa tusta'iba rizquha beliau bersabda sungguh malaikat jibril telah membisikkan dalam relung hatiku artinya malaikat jibril telah memberi wahyu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dibisikkan kepada beliau? Malaikat Jibril mengatakan, membisikkan pada beliau Nabi SAW, sungguh satu jiwa tidaklah akan meninggal dunia sehingga Allah sempurnakan ajalnya. Allah telah cukupi rizkinya. Allah sempurnakan rizkinya. Fattakullah maka kalian bertakwalah kepada Allah wa ajmilu fit Baik-baiklah kalian dalam mencari rizki. Wala yahmilanna ahadakum istifta'ur rizki. Jangan sampai kalian karena lambatnya rizki kalian didapat. Menurut kalian kalian merasa lambat rizki, mendapatkan rizki. Lalu membawa kalian maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mencarinya. Fa inna Allah ta'ala la yunalu ma'inna illa bita'atihi. Sungguh Allah ta'ala tidak akan bisa didapatkan rizki kebaikan dari sisi Allah dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya baginda Nabi SAW membimbing kita. Untuk kita hati-hati dalam mencari rizki untuk kita dan anak cucu kita. Karena sungguh sebaik-baik yang kita wariskan adalah perkara yang halal. Kalau kita baik mencarinya, akan barokah terjaga selalu sampai anak cucu kita kebaikannya. Dari barokah harta yang kita upayakan. Coba perhatikan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Kisah ketika hidir bersama Musa datang ke satu kota. Didapatkan ada di situ rumah yang akan roboh temboknya. Kemudian hidir pun memperbaiki bersama Musa alaihissalatu wassalam tanpa meminta upah. Sehingga Nabi Musa bertanya, mengapa tidak kau minta upah? Supaya kita bisa dapat beli apa untuk kita punya bekal? Dijawabnya oleh Hidir, Wa annal jibdar fakana li gulamaini yatimaini. Dikatakan wa amal jidaru, adapun dinding yang kita bangun ini ya Musa adalah milik dua anak yatim. Wa kana abuhuma salihah di mana orang tuanya adalah orang salih. Dijelaskan para ulama dalam tafsir Imam di seperti Imam Ibnu Katsir taala kenapa Allah jaga harta anak yatim ini karena dikatakan oleh Allah taala orang tuanya kedua anak yatim itu adalah orang salih. Bukan disebutkan anak yatimnya tapi orang tuanya. Dan ini kata Imam bin Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan dalil bukti bahwa Allah akan terus menjaga orang tua yang salih, keturunannya, hartanya, Allah jaga karena mereka mendidik anaknya dengan baik. Karena mereka mencari harta dengan cara yang baik. Tidak mungkin orang soleh mengumpulkan harta kecuali hasil dari kerja yang baik. Sehingga Allah jaga dan Allah akan berikan itu sebagai rahmat bagi anak keturunannya. Lihat hadirinnya dimuliakan Allah Ta'ala. Beliau mengingatkan hati-hati kalian mencari rizki. Jangan sampai karena kita merasa lambat rizki kita. Kemudian kita menyeberang jalur. Melanggar jalur Allah Ta'ala. Menyimpang dari petunjuk Allah. Cari jalan pintas untuk dapatkan rizki. Yang paling bahaya sekarang ini Begitu gencar tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman. Baik online atau offline. Datang ke rumah-rumah orang-orang nawarkan pinjaman. Datang tawaran di dunia maya juga pinjaman. Begitu gampangnya orang menawarkan pinjaman. Namun hadirin ingat. Itu bukan pinjaman cuma-cuma. Di balik semua itu ada bunga. Dan itulah riba. Yang akan menjerat kita Hadirin jangan sampai kita yang tadinya baik rizkinya sudah cukup dengan yang Allah berikan pada kita. Karena dorongan nafsu kita ingin beli ini, ingin dapat ini, ingin yang punya ini. Kemudian kita eh, menyeberang jalur mengambil harta riba dengan pinjaman yang ada riba di dalamnya. Hadirin ini akan membahayakan rizki yang sudah kita dapatkan. Lihat firman Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah Allah telah mengingatkan. Alladzina ya'kuluna riba la yakumun. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتغبته الشيطان من المس Allah katakan orang-orang yang mereka memakan harta riba mereka tidak bangkit nanti dari kubur-kuburnya kecuali bangkit mereka itu seperti orang gila yang terkena gangguan syaitan seperti orang kena gangguan jin gila tidak sadar ataupun dia tidak waras karena apa mereka sudah tidak lagi sabar dengan rizki yang Allah berikan tidak qanaah dzalika biannahum qalu innamal bai'u mislu riba karena mereka menganggap bahwa riba dan jual beli itu sama Bahkan subhat yang menyebar kadang-kadang kalau kita nggak pinjam uang riba. Kapan kita punya modal? Kapan kita mau usaha? Bagaimana kita mau maju? Kadang itu menjadi subhat. Di tengah-tengah kita. Dari mereka yang menawarkan pinjaman-pinjaman begitu mudahnya. Seakan-akan 0% bunganya. Hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin mereka akan berani seperti itu kalau tidak ada keuntungan dari harta yang dipinjamkannya. Allah bantah wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah halalkan untuk kalian jual beli. Allah haramkan riba. Hadirin yang dimuliakan Allah. Riba itu tidak akan melipat gandakan hartamu, tapi akan menghilangkan barokah hartamu. Dan Allah ingatkan faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf. Bila datang kepada kalian kalau seorang itu yang sudah datang nasihat kepadanya tentang riba lalu ia berhenti tidak lagi menggunakan dan tidak lagi memakai riba maka baginya harta yang sudah berlalu yang sudah terlanjur yang sudah ia dapat yang sudah ia makan bertobatlah Bersihkan dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Wa amruhu ilallah dan urusannya terserah kepada Allah Ta'ala. Berharaplah kita diampuni. Berharaplah kita dibersihkan dari dosa-dosa riba. Daging, darah, kita semua hadirin yang telah ternoda dengan harta riba. Semoga Allah bersihkan. Dan hadirin kalau harta itu biarpun banyak kalau tidak ada barokahnya tidak membawa kebaikan bagi kita, istri kita, anak kita. Betapa banyak orang-orang yang bangkrut gara-gara terjerat riba. Walaupun awalnya tanpa berlimpah harta, namun apa yang terjadi? Istri kadang jatuh sakit, anak juga terkena penyakit, kita sendiri kadang jatuh sakit. Di mana kita paling tidak sakit pikiran, sakit perasaan, mikir bagaimana mengembalikan pinjaman ribanya. Bagaimana kita mengeras tenaga kita untuk mengembalikan pinjamannya. Walaupun orang melihat kita kayaknya sukses, modal besar, berlimpah banyak harta. Hadirin jadi mulakan Allah Ta'ala. Sungguh padahal, kalau kita tidak tempuh jalan itu, rizki kita pun akan banyak. Hanya manusia kadang gak sabar Jangan dikira dengan kita menyeberang jalur lewat dukun supaya kita dapat jalan pintas dengan bantuan dukun atau lewat jalan pintas dengan bank atau riba. Hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala, jangan dikira itu akan menjadikan kita jadi sebab kaya. Tidak sekali lagi. Allah telah tetapkan rizki kita seperti yang telah dicatat ketika kita masih di kandungan. Dan apa yang luput dari kita nggak mungkin kita dapat yang pasti kita terima pasti pun tidak akan luput dari kita sehingga hadirin jadi mulakan Allah taala beliau katakan hendaknya kita konaah. ingat hadirin bahagia itu ada pada dua tempat pertama kalau kita hati konaah dengan karunia Allah taala kedua kalau jiwa kita tentram dengan takdir Allah taala ridho menerima disitulah bahagia sehingga Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil ardi, walakinnal ghina hinan nafsi." Bukanlah orang kaya itu mereka yang banyak berlimpah harta, tapi kaya yang sesungguhnya kaya di jiwa. Banyak orang kaya tapi dia menyandang lapar. Banyak orang kaya tapi dia miskin jiwanya. Artinya dia kaya raya tapi dia tidak bisa menikmati hartanya. Penyakit banyak mengenak dirinya. Apalah artinya harta banyak. Makan daging gak bisa. Minum manis tak bisa lagi karena gula. Kemudian makan enak juga gak bisa karena kolesterol. Susah hidupnya. Bukan gak punya uang gak bisa beli. Tapi gak boleh makan kata dokter. Hadirin jadi mulakan. Ini juga bisa pengaruh dari hilangnya barokah rizki. Yang Allah berikan. Sehingga berakibat sakit-sakitan. Berakibat ya kenakalan, kedurhakaan pada anak-anaknya wal Kemudian hadirin yang dimulakan Allah taala, Allah katakan wa man ada faulaika ashabun nar. Siapa yang nekat kembali terus berkecimpung dan bergulat di dalam masalah riba, maka mereka itulah penduduk neraka kata Allah taala ancamannya hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya Hadirin yang dimulakan Allah. Allah sampaikan yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah mengharamkan, Allah menghapus riba dan Allah menganjurkan engkau untuk sedekah. Hadirin, justru dengan kita bersedekah harta akan ditambah oleh Allah taala. Masa kita tidak percaya dengan janji Allah? Lebih percaya dengan tawaran manusia. Kau pinjam ini, kamu buat modal, nanti kamu usah ini. Hadirin, sedangkan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau syukuri nikmatku, pasti ku tambah. Begitupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malin bisadaqatin." Tidak mungkin hartamu berkurang karena sedekah. Allah yang janji Allah akan mengganti. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, Wa ma tunfiku min khairin fahuwa yukhlifu. Apapun yang kau infakkan dari kebaikan Allah ganti. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi dua malaikat turun kepada hamba dan satu malaikat mengatakan Allahumma ati munfiqan khalafan ya Allah berilah orang yang berinfak ganti yang lebih baik sedangkan malaikat satunya berdoa Allahumma ati mani antalafan muni antalafan ya Allah Berilah mereka orang yang bakhil, bangkrut. Hadirin doa malaikat. Bukan sembarang. Sehingga jangan kita bakhil. Dan itu akan membersihkan harta kita. Dengan sodako. Sehingga Allah katakan Allah hapus riba. Allah anjurkan sodako Karena sodako kita akan melipat gandakan kebaikan kalian dan simpanan kalian. Kalau kita simpan uang kita di bank mungkin bunga sekian persen. Kalau kita infakkan di jalan Allah berapa persen? Allah katakan masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kama hambatin anbatat sab'an sanabil. Permisalan orang berinfak di jalan Allah seperti dia tanam satu biji lalu tumbuh, kemudian cabang tujuh cabang, tiap-tiap cabang keluar seratus biji. Itu Allah lipat gandakan seperti itu. Mana ada Orang menjanjikan bunga sekian persen banyak 700 kali lipat. Hadirin jadi mulakan Allah Ta'ala. Kalaupun kita pinjam dengan bunga itu pun nggak mungkin mau. Kau muslimin jadi mulakan Allah Ta'ala. Allah katakan. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asin. Allah sungguh tidak suka. Allah tidak cinta. Mereka orang-orang yang kafir. Mereka orang-orang yang berbuat dosa. Allah tidak cinta mereka. Inilah hadirin riba, dosa besar. Menghilangkan kebaikan barokah rizki kita sendiri yang sudah ada. Sehingga kaum muslimin yang dimulakan Allah dalam hadis yang lain beliau mengatakan annaula anak akal riba wa muwakkilihi wa katibihi wa syahidihi. Nabi SAW melaknat orang-orang yang memakan harta riba, orang-orang yang dia menyerahkan atau meminjamkannya, orang-orang yang mencatatnya, orang-orang yang meminjamnya, orang-orang yang menyaksikannya. Semua mereka ini dapat dosanya. Dan hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala beliau katakan hum sawa. Mereka itu sama dosanya. Maka hindari perkara ini. Dan beliau katakan dalam hadis yang lain. Ijtanibu sab'al mubiqat. Hendaknya kalian jauhi Tujuh dosa besar yang sangat berbahaya. Yang akan membawa ke neraka. Yang pertama adalah asyirku. Billahi. Berbuat syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Ini dosa yang tak diampuni oleh Allah. Kecuali taubat sebelum wafatnya. Kalau sampai meninggal dunia membuat dosa syirik. Selamanya dalam neraka. Hapus segala amal baiknya. Tidak dapat syafaat di akhirat dan dia akan dikekalkan selama dalam neraka. Hadirin yang mulakan Allah taala kerugian besar akibat syirik. Yang kedua wasihru, sihir. Entah apa bentuknya, baik sihir untuk mengasihan diri supaya orang senang padanya atau sihir untuk memisahkan suami istri, pelet, santet dan semisalnya. Semua bentuk sihir itu dosa besar. Begitupun tukang sihir, tukang ramal, pelaku dosa besar. Yang kita tidak boleh mendatanginya. Sampai di ancaman atau arafan, siapa datang pada tukang ramal, maka Allah tidak terima sholatnya 40 hari. Ancaman yang besar tentunya. Jangan sampai kita mati dalam keadaan masih melakukan syirik, sihir. Kemudian hadirin yang ketiga, qatlun nafsin lati haramallah illa bilhaq dosa besar yang besar sekali orang membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ya. Dikatakan membunuh jiwa di sini orang yang dia membunuh saudaranya sesama muslim ataupun orang kafir zimmi sama itu dosa besar. Haram kita menumpahkan darah. Bolehnya kalau secara syariat contohnya orang itu membunuh, maka ditegakkan hukum oleh hakim diputuskan dibunuh sebagai kisos atau orang berzina maka dirajam sampai mati. Jangan kita mengatakan Islam kejame sampai dibunuh orang itu hanya gara-gara zina. Hadirin, justru Islam ini menjaga kehormatan manusia, menjaga darah manusia jangan ditumpah, menjaga harta manusia. Kalau sampai dibiarkan zina merajalela, lalu anak-anak itu lahir tanpa bapak, tidak jelas nasabnya, bukankah ini kehinaan bagi manusia? Apa bedanya dengan binatang yang tidak ada nasab? Tidak jelas bapaknya, tidak jelas jalur nasabnya. Islam tidak inginkan itu kita manusia terhormat dan dihormati dengan nasab. Kemudian yang keempat beliau katakan aklur riba dosa besar setelah membunuh jiwa itu adalah makan harta riba. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sekali lagi Allah sudah cukupi kita rizkinya. Tanpa riba pun kita sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala. Walaupun ingat. Yang kita butuhkan sudah Allah cukupi. Namun seringkali yang kita maukan tidak Allah beri. Karena Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Kita tidak minta pun yang kita butuh Allah beri. Oksigen kita hirup di mana tempat kita bisa menghirupnya dengan leluasa, lega, nafas. Air disiapkan oleh Allah dicukupi kita dengannya. Kemudian oksigen, angin bertiup, berhembus selalu. Dan sekian kebutuhan kita yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun kadang manusia itu sedih karena terlalu banyak harapan dan keinginan. Terlalu besar ambisinya Membuat dia itu nekat maksiat kepada Allah Ta'ala. Pada dengan maksiat pun rizkinya ya sebatas itu. Kalaupun gak maksiat tetap Allah beri rizki. Sehingga jangan sampai dengan kita lambat rizki menurut kita. Nekat maksiat pada Allah jangan. Apalagi sampai nerobos makan harta riba yang kemudian menjadi darah daging kita, istri anak-anak kita hadirin, apa jadinya? Tidak terkabul doanya. Dan yang berikutnya wa aklul malal yatim, memakan harta anak yatim. Ini juga dilarang kecuali kalau kita mengasuhnya dan kita seorang yang miskin, boleh kita mengambilnya, memanfaatkannya sebatas yang kita perlukan dengan manfaat bersama anak yatim itu. Namun kalau kita justru mendoliminya, sungguh dilarang oleh Allah Ta'ala dan termasuk ini dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keenam, watawali yaumal berlari, melarikan diri dari kecamuk perang saat terjadi peperangan. Dia lari meninggalkan kancah perang, membela agama, lari dari medan jihad. Ini termasuk dosa besar dan Allah ancam dengan azab neraka. Dan yang terakhir qadzful muhsanatil ghafilatil mu'minah menuduh wanita yang baik-baik dari wanita mukminat dengan tuduhan zina ini dosa besar. Sehingga hadirin hati-hati jangan sampai kita dalam zaman sekarang ini di mana mudahnya seorang ini terprovokasi, seorang terfitnah. Jangan sampai seorang suami menuduh istrinya selingkuh atau istri menuduh suami selingkuh. Karena kalau sampai terjadi tuduhan selingkuh yang dengan istilah lain zina, ini akan ditegakkan hukum baginya, hukum li'an. Bila terjadi pada suami istri tuduhan ini, maka ditegakkan ni'an. Suami harus bersumpah dengan tuduhannya kalau benar ya dan yang kelimanya dia bersumpah kalau tidak benar tuduhannya dia siap dilaknat. Begitu wanita membela diri bahwa tuduhan suami tidak benar, kalau benar dia siap dilaknat. Setelah itu pisah, nggak boleh lagi bersama. Jangan sampai ini hukum tuduhan. Apalagi kita menuduh wanita yang baik-baik berzina, hukumannya kena kepada kita kalau gadis yang harus dirajam, eh, yang harus dipukul atau dicambuk, kalau ternyata gadis itu atau pemuda yang kita tuduh itu tidak berbuat zina, kita yang menuduh yang kena hukum zina. Hati-hati dalam perkara ini karena kehormatan mukmin sangat besar nilainya dan sebagai penutup hadirin berkenaan dengan harta Allah sudah katakan summalatus alunna yauma idin anin naim Pastilah kami benar-benar akan menanyakan kepada manusia kalian semuanya, semua nikmat yang kami berikan kepada kalian, Allah tanya. Dan hadirin, beliau menggambarkan bahwasanya orang-orang kaya dengan orang-orang miskin itu terpisah masuk ke surga. Beliau sampaikan kepada para sahabat ketika itu, itulah tu ila jannah." Aku lihat surga. Allah tampakkan surga kepada beliau wa aksaru ahliha dan kebanyakan orang-orang yang masuk aksaru man kebanyakan orang yang masuk dalam surga itu al-masakin wa ahlul jaddi makhbusun yang miskin-miskin dulu yang masuk sementara yang kaya tertahan kenapa mereka tertahan Ternyata kata Rasulullah SAW, "Bainama tajulu kodama 'abdin hatta yus'al an arba'in." Belumlah bergeser telapak kaki manusia dari kiamat ketika bangkit. Hingga Allah tanya kepada dia empat perkara. Pertama Allah tanya an umrihi fima afna umurmu selama di dunia buat apa kau habiskan? Kedua ditanya oleh Allah Ta'ala yaitu an ilmihi ilmu yang kau dapatkan di dunia bagaimana kau amalkan. Yang ketiga ditanya an jismihi badan kita ini selama di dunia mata, telinga, tangan, kaki semua kau gunakan untuk apa? Allah tanya. Dan yang keempat Allah tanyakan an malihi tentang hartamu. Min ainak tasabahu dari mana kau dapatkan itu harta? Wa fima anfaqtahu dan kemana engkau infakkan hartamu? Diaudit oleh Allah Ta'ala ditanya satu-satu. Yang ini hartamu dari mana? bagaimana kau dapatkan, bagaimana kau belanjakan, sehingga mereka orang yang kaya tertahan, bahkan kata Nabi SAW, jarak antara miskin ke surga masuk, dan yang kaya masuk surga itu 500 tahun. Kalau sejauh itu jaraknya, betapa lamanya. Orang miskin gak ada yang dihisap, hartanya gak punya. Yang kaya tertahan. Kalau penduduk neraka langsung-langsung masuk neraka, gak ada tahan-tahan lagi. Tapi ini orang penduduk surga, kaya raya di dunia, ditanya dulu oleh Allah, diaudit dulu. Satu persatu hartanya. Nah hadirin, apakah nggak boleh kaya kita? Kaya itu bukan urusan kita. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah katakan bahwasanya Allahu yabsutur rizqa wa yakdir. Allah yang meluaskan rizki manusia dan menetapkan takdirnya. Sehingga hadirin, kita hendaknya ahlah. Karena sungguh kata Imam Syafi'i, "Lau kunta qalban qanu'a" Andai saja engkau punya jiwa, punya hati kona'ah, antawal maluku dunia sawaa, Engkau dengan raja-raja dunia sama. Mereka para raja dunia, penguasa dunia, puas dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan wilayah yang luas yang dimilikinya. Namun kita mukmin cukup puas dengan karunia Allah yang kita terima. Sama kalian dalam kepuasannya. Walaupun tidak sama dalam kekayaannya. Tapi engkau kaya jiwa. Mereka cuma tampak kaya. Tapi mereka jiwanya merana. Rakus terus angkara murka. billah Demikian hadirin sedikit menyampaikan dari kami pagi ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehati-hatian kita di dalam kita memberi nafkah keluarga atau menafkahi diri kita sendiri dalam kita mencari rizki karena sungguh Allah inginkan agar kita kembali kepada Allah bersih jiwa kita ingat kata Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim nanti dari kiamat Allah tidak terima harta bendamu anak-anakmu kecuali kalau engkau menghadap kepada dengan hati yang selamat bersih dari dosa. Begitupun jiwa kita, badan kita bersih dari riba, bersih dari perkara yang haram. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kekurangan padanya. Saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Imam Masjid yang mulia ini juga kepada tamir masjid dan para pengurus atas perkenan waktunya.